wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa walaqad atainaka sab'a minal masani wal Qur'an azim. Kata Allah, aku telah menurunkan kepadamu Muhammad tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang dan Al-Quran Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa telah menurunkan tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang. Disebut sab'an minal masani. Tujuh ayat yang dibaca diulang-ulang. Lalu Allah menyebutkan bahwa di samping itu ada Al-Qur'an wal Qur'anul Azim. Apa artinya? Artinya adalah bahwa surah Al-Fatihah ini identik dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran berdampingan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah jumlahnya tujuh ayat. Sab'an minal masani. Kalau Bapak Ibu membuka surah Al-Fatihah, kita bertemu bahwa tujuh ayat itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayatnya. Jadi nomornya nomor satu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau Bapak Ibu masuk ke dalam perbedaan para ulama fikih akan menemukan bahwa membaca bismillah di pembukaan surah Al-Fatihah itu ada yang mengatakan tidak harus diterangkan, ada yang mengatakan diterangkan. Madhab Syafi'i berdalil kepada kiroah para ulama, para sahabat. Maka mereka menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Sementara madhab yang lain seperti madhab Abu Hanifah dan Maliki di Mekah yang diambil oleh para ulama di Mekah, mereka tidak menjelaskan atau tidak menerangkan membaca nyaring ketika membaca Al-Fatihah. Tapi mereka sepakat bahwa membaca bismillah di pembukaannya itu adalah merupakan bagian dari cara membaca Al-Qur'an. Mereka membaca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin ini di Mekah atau di di daerah lain yaitu bermazhab Hanafi. Tetapi kalau mazhab Syafi'i di Indonesia mereka membaca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bapak Ikhwanullah Inilah tentang Al-Fatihah Kalau kita memasukkan Bismillah ayat pertama Berarti lengkap tujuh ayat Bagi yang tidak memasukkan Bismillah sebagai ayat pertama Maka mana tujuh ayatnya Ayat yang terakhir dibagi dua Siratul ladina an'amta alaihim Satu ayat غير المغضوب عليهم ولا الضالين tujuh ayat Inilah hakikat surah Al-Fatihah. Tetap surat Al-Fatihah adalah merupakan sab'an minal masani, tetap tujuh ayat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah tujuh ayat dalam surah Al-Fatihah. Bapak Ibu setelah kita paham ini, kita akan mengetahui bahwa hakikat surah Al-Fatihah ini identik dengan sholat. Tadi sudah saya jelaskan, surah Al-Fatihah identik dengan Al-Quran. Sekarang saya akan jelaskan surah Al-Fatihah identik dengan sholat. Surah Al-Fatihah identik dengan Al-Quran berdasarkan ayat tadi. walakut ataina kasab amil masani. Dari saking pentingnya surah Al-Fatihah ini sampai-sampai ada salah seorang ulama ulama tafsir sekaligus beliau adalah seorang yang alim muridnya Imam Ibn Taimiyah yaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau menulis sebuah buku yang tujuannya hanya untuk menafsirkan surah Al-Fatihah Ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, ternyata sangat panjang. Sampai-sampai ada salah seorang ulama bernama Imam Ar-Razi. Beliau menulis buku tafsir berjudul Mafatihul Waib. Kata beliau, seandainya aku takut tidak takut dihasut oleh orang-orang, niscaya aku akan tafsirkan surah Al-Fatihah ini sebesar perpustakaan berjilid-jilid saking luasnya surah Al-Fatihah ini. Tapi karena aku takut banyak orang hasut menganggap aku berlebih-lebihan, maka aku tidak melakukan itu. Kata Imam Ar-Razi. Ternyata benar ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencoba ingin menafsirkan surah Al-Fatihah, ternyata beliau baru menyelesaikan satu ayat saja yaitu ayat iya karena budua iya karena stain bukunya dicetak sudah empat jilid judulnya Madarijus Salikin fi manazil iya karena budu wa iya karena stain bayangkan sekarang bapak ibu baru menafsirkan satu ayat iya karena budu wa iya karena stain ini sudah empat jilid. Dan saya sendiri pernah menafsirkan surah Al-Fatihah selama setahun belum selesai. Jadi sangat dalam surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah juga saya punya kajian tafsir dan setiap Senin pagi subuh di Masjid Az-Zikra. Jadi di situ saya memulai, baru mulai juga tafsir surah Al-Fatihah. Sudah lebih dari enam kali pertemuan masih belum selesai saya membahas Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang Bapak Allah saya dulu kawan dekat dengan Ustaz Dr. Hatta belajar di Pakistan di International Islamic University saya jurusan tafsir Al-Quran. Saya selesai alhamdulillah eh, sampai S3 di bidang tafsir Al-Quran. Jadi pekerjaan saya setiap hari ya ngurus tafsir aja. Nah, inilah hakikat surah Al-Fatihah. Jadi sangat dalam. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya Al-Qur'an diringkas menjadi satu surah niscaya akan menjadi surah Al-Fatihah. Lalu seandainya surah Al-Fatihah diringkas lagi menjadi satu ayat, maka akan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seandainya bismillahirrahmanirrahim diringkas lagi menjadi satu kata, maka dia akan menjadi Allah. Bismillah, Allah. Jadi Al-Qur'an dari awal sampai akhir hanya menceritakan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk menjadi hamba Allah. Kita menundukkan diri. Kita siap patuh kepada Allah apa kata Allah? Aku siap kerjakan. Berat, berat. Sakit, sakit. Mati, ya mati di jalan Allah. Memang ini yang aku harapkan. Inilah aku hambamu ya Allah. Dan kata Nabi, orang-orang sebelum kalian pernah digergaji dari kepala sampai kaki hanya untuk membela iman dalam hatinya Allah dan para sahabat banyak sekali yang gugur dan tempur hanya untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwa kita ini hidup untuk Allah. Kita siap ikut apa kata Allah. Capek, capek. Memang hidup ini capek. Menjauh dari Allah juga capek sama. Ikut setan capek. Ikut Allah juga capek. Pilih capek yang bagaimana yang mau diikuti. Berjingkrak-jingkrak di night club capek juga berjoget-joget, mabok capek juga, berzina capek. Mending kita ikut Allah salat tahajud malamnya baca Quran sama-sama capek. Pilih capek yang bagaimana yang kamu pilih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku telah ciptakan manusia serba capek. Ngurus dunia capek, ngurus akhirat capek. Terserah pilih yang kamu ingin capek. Banyak uang capek, nggak punya uang apalagi. Sama, sama-sama capek. Ada orang kecapean kebanyakan uang sampai dia bingung cara menghabiskannya. Akhirnya lari kelas pegas untuk menghabiskan uang itu. Dalam hitungan sekejap hilang 2 triliun, 3 triliun biasa main judi di sana. Saya masih ingat ada salah seorang broker hotel di Mekah. Dia dari Singapura dia itu setiap setiap musim haji atau musim musim umroh dan seperti ini itu penghasilannya ibu bukan 16 riam 16 miliar bukan dia sampai puluhan 1 2 3 triliun itu setiap musim nah tapi apa kata dia saya selesai musim haji langsung kelas pegas Sampai satu hari dia berdiri di hotel Grand Zomzom yang tinggi itu, dia melempar diri, sudah mau mau bunuh diri. Stres. Kebanyakan uang. Jadi kebanyakan uang juga bingung juga, Bu. Iya, makanya kalau kebanyakan uang sedekahkan, bagi-bagi, ibu akan tenang. Iya. Orang kebanyakan uang itu seperti orang kebelet. Kalau dia tidak keluarkan sakit. Kalau ibu tahan-tahan coba, ibu kebelet tahan. Uh, eman. Kebelet tahan, eman. Terus tahan. Kira-kira gimana? Sakit. Ibu lepaskan akan akan ringan. Itulah itulah namanya zakat. Kenapa ada zakat? Allah tahu bahwa cara membersihkan diri mengeluarkan. Tidak semua yang kita makan jadi darah, ada yang jadi kotoran, harus dibuang. Makanya dikatakan zakat pembersihan diri. az zakat namanya pembersihan. Jadi orang yang menyimpan-nyimpan terus akan gelisah dalam hidupnya, tidak akan pernah bahagia. Jadi cara kita dekat kepada Allah, bersihkan diri. Dan inti Quran adalah untuk mempromosikan Allah. Dan ini surah Al-Fatihah isinya adalah untuk mengajak sang hamba ikut Allah agar dekat kepada Allah bersama Allah setiap saat. Semakin kita bersama Allah semakin bahagia. Semakin kita menjauh dari Allah semakin terputus. Seperti HP. Semakin dekat ke server semakin kuat sinyal. Semakin jauh dari server terputus-putus. Ibu kontak nomornya kok nggak nyambung-nyambung? Kenapa? Disconnect. Kenapa? Jauh dari server. Sama dengan orang yang jauh dari Allah. Dia diajak sholat, disconnect Nggak mau. Diajak ngaji, diskonik. Aku sibuk. Semua alasan sibuk. Semua, ayo kita ngaji dong. Sibuk aku. Gak punya waktu. Kenapa? Diskonik. Tapi coba kalau dia dekat kepada Allah, dia bahagia. Mendengar ada pengajian, dia datang dimanapun. Saya masih ingat saya pernah mengisi di Dallas, di Amerika. Itu, ya Allah, ada seorang datang naik mobil dari Stillwater. Perjalanan itu dua hari, dua hari setengah perjalanan naik mobil. Bapak Ibu tahu di Amerika semua jalan lancar. Dari Jakarta ke bening, itu kalau macet itu nggak nyampe-nyampe. Di Jakarta di Amerika nggak ada macet. Perhatikan. Mereka datang dua hari setengah. Ya Allah. Tidak berhenti-berhenti mereka memburu. Kata mereka, aku butuh ilmu. Seperti ikan butuh air. Begitu aku ketemu air, begitu ikan ketemu air, maka dia bahagia. Nah kita ini Bapak Ibu Rahimullah alam kita ini ah, ilmu. Jadi alam kita ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada alamnya. Dari makhluk ini ada, ada alamnya. Cacing kalau dikeluarkan dari dalam tanah menggelepar-gelepar di atas tanah. Kenapa? Karena bukan alamnya. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanah, dia anteng, tenang. Karena itu alamnya. Ikan kalau dikeluarkan dari air, dia menggelepar-gelepar karena bukan alamnya. Dia masuk ke air, dia tenang. Nah, kita seharusnya begitu. Kalau kita dikeluarkan dari majlis taklim, kita menggelepar, gelisah, bingung. Kenapa? Aku tidak mencari ilmu. Begitu masuk ke majlis taklim, tenang, bahagia. Ini alamku. Kalau ada orang diajak ngaji tidak mau, berarti dia sudah lain alamnya. Saya nggak tahu alam apa itu namanya. Alhamdulillah, itulah makna bahwa Al-Fatihah identik dengan Al-Quran. Sekarang saya akan jelaskan bahwa Al-Fatihah identik dengan sholat. Bapak Ibu, Allah. Kalau Bapak Ibu sholat, tidak baca Al-Fatihah. Baca semua bacaan, satu yang tidak dibaca, Al-Fatihah. Kira-kira sah salatnya enggak? Tidak sah. Itu dia. Jadi salat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah dia salat. Maka siapa yang salat sekalipun baca semua Quran tapi tidak baca Al-Fatihah tetap bukan salat. Dan yang kedua, Bapak Ibu boleh baca surah apa saja dalam sholat dan boleh dipenggal. Boleh dipenggal. Contoh misalnya, rokaat pertama baca separuh dari surah tertentu, surah An-Naba misalnya. Kemudian ruku, setelah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الله أكبر ibu ruku padahal belum selesai boleh nanti rakaat kedua lanjutkan إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا teruskan sampai terakhir itu boleh tapi Al-Fatihah tidak boleh ibu bagi dua Ihdina siratal mustaqim Allahu Akbar nggak boleh jadi Al-Fatihah harus dibaca utuh dia satu kesatuan sab'an minal masani. Dia tujuh ayat satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Itulah surah Al-Fatihah. Karenanya Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra ummal fiha ummul Qur'an fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun." Maksudnya tam wairutam wairutam Siapa yang yang salat tidak tidak baca Al-Fatihah maka salatnya tidak dianggap salat. Tidak dianggap salat, tidak dianggap salat. Juga ada sebuah hadis yaitu hadis kutsi, Hadis kutsi. Hadis kutsi ini menjelaskan bahwa solat sang hamba dibagi dua. Perhatikan. tu solata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat sang hamba menjadi dua bagian. Setelah kita baca isinya, ternyata isinya surah Al-Fatihah. Jadi Allah menyebut solat. Bapak Ibu, hadis kudsi ini maksudnya apa? Hadis ada tiga. Nah, bukan hadis ada tiga. Hadis ada dua. Ada hadis Nabi, ada hadis Qudsi. Satunya Al-Quran. Jadi dalam dalam Islam ada tiga sumber yaitu Al-Quran, hadis. Hadis dibagi dua, hadis Qudsi, hadis Nabi. Kalau hadis Qudsi, ya kalau hadis Nabi adalah apa kata Nabi berdasarkan wahyu. Bahasanya bahasa Nabi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda langsung innamal a'malu binniyat. Ini kata Nabi. Tapi berdasarkan wahyu karena Nabi tidak pernah berbicara tanpa wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang disampaikan Nabi isinya firman Allah tetapi tidak termasuk dalam Al-Quran. Di dia hadis firman Allah, tapi tidak mukjizat dan tidak masuk dalam Al-Quran. Nah ini dia diskusi. Allah yang berfirman, perhatikan, kosam tu solah, aku bagi solat menjadi dua bagian. Baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku. Yang berbicara ini Allah Kata Allah, aku bagi sholat hambaku menjadi dua bagian. Untuk aku, untuk dia. Begitu kita baca isinya apa? Tentang Al-Fatihah. Perhatikan. Fa'idha qala al-abdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika sang hamba mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jal. Allah menjawab. Hamadani abdi. Hambaku telah memuji aku. Jadi setiap ibu bapak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah menjawab Hamadani abdi Hambaku telah memuji aku Jadi kita sholat itu sedang berdialog dengan Allah Makanya harus khusyuk Khusyuk itu diantara cirinya adalah Pandangan ke tempat sujud Bukan Allahu Akbar Enggak Apalagi senyum-senyum nggak boleh. Jadi kita tunduk, tundukkan kepala. Itu namanya khusyuk. Dan kalaupun Bapak Ibu masih teringat sesuatu di luar, segera balikin. Ingat Allah. Itu khusyuk namanya. Tidak mungkin kita menghilangkan apa yang kita ingat di luar, tidak mungkin. Tapi segera balik, bukan diturutin. Bismillahirrahmanirrahim kayaknya nanti ya setelah sholat saya mau belanja di Carrefour kemudian setelah Carrefour terus pengaji isinya program kerja jadi jangan diisi program kerja itu sholat ya segera kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua pasti ingat sesuatu tidak mungkin 100% full ingat Allah sulit selalu ingat yang lain namun segera balik. Itu namanya khusyuk. Yang paling penting ketika khusyuk itu Bapak Ibu, Bapak Ibu tenang, tidak tergesa-gesa. Itu namanya khusyuk. Bukan pengertiannya seperti ada pelatihan sholat khusyuk saya perhatikan kayaknya pengertiannya itu sampai ke tingkat kayak seperti Anda dalam meditasi. Anda merenung, lupakan semuanya di luar Anda, lepaskan. Tidak ada yang Anda ingat kecuali hanya satu. Lalu kemudian Anda lepaskan, menjulur seperti Anda ditarik oleh gravitasi bumi. Bumi menarik Anda, terus Anda terus menjadi utuh dalam diri Anda. Lupakan semua itu sampai lupa rokaatnya. Bukan. Bukan itu. Nabi masih ingat rokaat sholat. Nabi masih mendengar seorang ibu punya anak menangis anaknya. Nabi mempercepat sholatnya. Masih mendengar, biasa aja. Nabi masih mendengar ketukan pintu istrinya dan ketika sholat Nabi pernah membuka pintunya. Nabi lanjutkan sholatnya. Itu khusyuk. Khusyuk itu ketenangan jiwa, ketenangan hati. Bapak Ibu ketika baca tidak tergesa-gesa. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Apa cuecu, apa cuecu, apa tuh? Nggak ada hurufnya itu. Ada hurufnya, sekalipun pelan-pelan. Masih ada hurufnya, bukan Allah. Apa cueh-cueh, apa cueh-cueh itu? Ibu pertahankan tuh huruf. Perhatikan, faida qal abdu alhamdulillah ketika sang hamba mengucapkan alhamdulillah ahamadani abdi hambaku memujiku faida qala ar-rahman rahim ketika sang hamba mengucapkan ar-rahman rahim Allah menjawab asna alayya abdi hambaku menjunjung tinggi aku subhanallah kita sudah siap ikut apa kata Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Makanya setiap gerakan dalam sholat, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang besar. Hanya Allah yang besar. Aku kecil. Tidak pantas aku sombong. Aku ruku. Aku semakin kecil. Semakin tidak berdaya. Semua yang aku miliki dari Allah. Kalau Allah mencabut, aku tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Dia sujud. Begitu dia sujud, dia tidak punya apa-apa. Semua yang paling tinggi dalam tubuhnya sejajar dengan kakinya. Dia tiap ikut apa kata Allah. Ya Allah, aku siap engkau maha tinggi Subhanallah, a'la aku maha rendah aku rendah tidak punya apa-apa aku siap ikut engkau ya Allah kata engkau kerjakan aku siap kerjakan kata engkau jangan aku tinggalkan. Aku tidak akan mendekat. Apa kata kamu kerjakan? Aku kerjakan. Siapa tuh? Basa-basi orang sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung korupsi. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berzina. Basa-basi sholatnya. Makanya kata Allah, sholat komitmen. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tidak mungkin kata Allah orang yang sholat masih berbuat keji. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin seorang yang sholat masih berut mungkar. Perhatikan Allah. Jadi ini dia. Al-fahsya wal mungkar. Perhatikan. Keji itu fahsyah itu perbuatan yang menjijikkan. Menjijikkan. Sudah punya istri, masih cari wanita kotor di luar. Ini fahsyah. Memalukan. Jadi berbeda antara mungkar dengan fahsyah. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada seorang yang di depannya ditawarin dua mangkok daging. Daging segar, daging busuk berulat. Ternyata apa? Dia suka makan daging yang busuk dan ulat itu. Nabi bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril, man hada? Siapa ini?" Fakala Jibril. Jibril menjawab, "Haula'i zunat." Itu para penzina. Ada istri yang halal cari yang kotor, yang busuk, yang dagingnya disentuh semua orang. Para pelacur yang kotor dicari. Menjijikkan. Fahsya. Tidak mungkin seorang yang sholat melakukan itu. Kalau mungkar, dia lebih kepada melanggar. Mungkar, mencuri, menipu dan sebagainya. Tapi kalau fahsyat menjijikkan. Makanya para penazir dikatakan al-fahisha. Al-fahish wal fahisha. Mereka yang selalu berbuat zina. Ketika sang hamba mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab, Qala Allah Azza wa Jal, asna alaya abdi. Hambaku telah menjung tinggi aku. Memuliakan Allah. Ikut apa kata Allah. Siap. Bapak Ibu, kalau saya tanya, Al-Quran itu isinya apa? Hmm? Nah, isinya firman Allah. Kalau diringkas menjadi berapa berapa isinya? isinya hanya dua. Quran dari awal sampai akhir isinya dua. Sama juga hadis. Hadis kalau diringkas isinya hanya dua. Sama juga Islam. Islam ini Bapak Ibu kalau diringkas isinya hanya dua. Apa itu? Perintah dan larangan. Ikuti apa kata Allah, jauhi apa yang kata Allah jangan. Kerjakan apa kata Allah kerjakan. Jangan kata Allah jangan. Itu saja. Yang banyak orang Islam kata Allah kerjakan tidak dikerjakan. Kata Allah jangan dikerjakan. Mintanya masuk surga. Lucu. Lucu kan, Bu? Kalau ibu bapak punya karyawan, ya kata perusahaan kerjakan nggak dikerjakan, jangan dikerjakan. Akhir bulan minta gaji, ya apa ini karyawan begini? Ya sama bapak ibu. Kata Allah kerjakan kerjakan. Kata Allah jangan ya jangan. Kita harus konsisten. Ini namanya menjunjung tinggi Allah. Ar-Rahman Rahim. Aku telah dijunjung tinggi oleh hambaku. Junjung tinggi Allah. Karenanya penghuni neraka oleh Allah tidak dimuliakan. Yang menyambut nanti adalah langsung malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Malaikat Malik namanya. Begitu sampai di pintu neraka langsung disambar oleh api. Ini sambutan pertama, langsung masuk menggasak dadanya. Allati tattali'u 'alal afidah. Langsung masuk ke dadanya. Kenapa dada? Karena dada ini tempat berkumpulnya penyakit. Penyakit dengki, hasut, sombong di situ berkumpul. Coba apa yang Bapak Ibu rasakan kalau ada orang mukul ulu hati, sakit, sakit. Nah nanti sambutannya adalah api itu menyambut masuk dalam dada. Allati tattali'u alal afida. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghormati Allah. Tidak pernah menjunjung tinggi Allah. Bagaimana mungkin Allah menghormatinya? Banding ahli surga. Begitu datang di pintu surga, langsung dihampar karpet merah. وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف kata Allah Allah hampar itu karpet bagi mereka yang masuk surga jadi dihormati mereka duduk di singgasana sana yang megah memandang nikmat Allah tak terhingga Kenapa? Karena mereka telah menjunjung tinggi Allah. ar ar Rahim. Kata Allah, Asna alaiya abdi. Hambaku telah menjunjung tinggi aku. Maka Allah menghormatinya. Allah menyambutnya. Ini hambaku. Di dunia telah menjunjung tinggi aku. Menghormati aturanku. Ikut apa kata aku. Mana mungkin orang yang tidak pernah menghormati akan dihormati. Ini rumus ibu Bapak, siapa yang tidak menghormati tidak akan dihormati. Jangan berharap seorang dihormati, dia tidak pernah menghormati orang lain. Itu rumus. Kalau ingin dihormati Allah, hormati Allah. Kepada Allah sombong. Mana mungkin Allah menghormatinya? Tidak mungkin. Maka ketika seorang sholat, dia bukti ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, asna alaiya abdi. Hambaku telah memuji aku. Menjunjung tinggi aku. Fa'idha qala. Maliki yaumiddin. Ketika hambaku mengatakan, Maliki yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla Majadani abdi Allah menjawab hambaku telah menghormati aku jadi ada kata at-tamjid, at-tahmid, at-tahmid memuji, asna menjunjung tinggi, majadah artinya menghormati. Memuliakan. majadah memuliakan. Jadi Bapak Ibu, tugas kita hanya satu, memuliakan Allah. Muliakan Allah, engkau akan dimuliakan. Kalau di rumah, seorang istri memuliakan suami, istri akan dimuliakan. Suami juga memuliakan istri. Cara manggilnya juga begitu. Nabi kalau manggil istrinya, dia manggil sifatnya, tidak pernah manggil namanya. Kalau pipi Aisyah kemerah-merahan dipanggil sifatnya, ya Humairah, wahai yang pipinya merah. Subhanallah. Langsung berubah sikapnya, senyum, indah. Ada seorang manggil, "Dut, gendut, gendut, sini gendut, gendut." Ibu suka dipanggil gendut. Bapak Ibu, nih tolong Pak, ubah cara manggil istri. Jangan panggil namanya. Namanya Lukman suaminya. Man sini man, man sini. Istri apaan seperti ini? Jadi salah satu bentuk penghormatan itu memanggil bukan tanpa kehormatan, memanggil dengan penuh kehormat. Itu cara manggil. Kita juga demikian, perkumullah. Siapa yang dimuliakan, siapa yang memuliakan orang lain akan dimuliakan juga. Kata Allah, ketika sang hamba mengucapkan Malik yaumiddin, hambaku telah memuliakan aku. Faida qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dan sekarang silahkan hambaku minta apa saja. Subhanallah. Dibuka pintu oleh Allah untuk minta apa saja. Sudah siap. Itulah Al-Fatihah dan itulah salat. Begitu sang hamba mengucapkan wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala Allah azza wa jalla hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al ini untuk hambaku sekarang dan silahkan sang hamba minta apa saja kepadaku sudah Allah buka pintu di mana sang hamba siap minta apa saja. Makanya Pak Ibu, kalau minta jangan nih, kalau minta jangan kepada makhluk. Makhluk tidak punya apa-apa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, Nabi dibina oleh Allah jangan sampai bergantung kepada makhluk. Belum lahir, sang ayah diambil. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada sang ayah. Langsung kepada Allah. Begitu lahir, besar sedikit ibunya diambil disusuinnya ke Halimatus Sa'diyah. Ini pelajaran bahwa anak manusia jangan sampai nyusu kepada kambing, jangan sampai nyusu kepada sapi. Tetap nyusu kepada manusia. Timbulnya banyak penyakit manusia sekarang karena apa? Ibu tidak mau menyusui, anak dicecelin susu sapi. Nyusunya ke sapi. Berapa tahun ibu nyusu ibu? Dua tahun ukurannya. Itu akan pengaruhi tubuh dan kondisi manusia. Ini anak manusia bukan anak sapi. Makanya dalam Islam ada namanya bab rodoah, bab menyusui. Harus jelas, jangan beli susu di bank. Sekarang ada bank susu, nggak jelas ini ibu siapa. Karena nanti ada hubungan dengan persaudaraan, ada saudara susuan. Jangan beli di bank. Ada hukumnya dalam fikih, dalam Islam. Perhatikan, inilah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Jadi manusia ini berbeda dengan makhluk lain. Allah tinggikan derajatnya. Karenanya manusia ini ada tugasnya. Apa tugasnya? Mengelola bumi Allah. Bapak Ibu Allah, tugas pokok kita menjadi manusia pertama beriman dulu, setelah itu patuh ikut Allah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Wahai manusia Ikuti Allah Ubudu Rabbakum Begitu dia beriman Dapat tugas lain yang kedua Jadi yang pertama ini Ikuti Allah jadi manusia bukan melawan Allah. Jadi manusia ikut apa kata Allah. Kenapa? Karena kita numpang di bumi Allah. Tidak pantas orang numpang berbuat sesuatu melawan Allah. Karena Allah yang punya alam ini. Kita hanya numpang. Numpang itu jangan mentang-mentang. Lalu kemudian merasa sok memiliki. Lalu berbuat seenak nafsunya melawan Allah. Bukan begitu. Orang numpang tahu diri. Kalau ada orang numpang di rumah ibu dan bapak. Bapak ibu punya aturan. Tolong bapak jangan masuk ruangan ini, ini ruang keluarga. Silahkan. Toiletnya di sini, jangan masuk ke sini. Ini keluargaku punya kehormatan, ini anakku, ini istriku. Jangan ganggu. Bapak numpang di sini. Tiba-tiba dia tidak ikut aturan, masuk ke toilet keluarga. Terus mengganggu istri bapak, mengganggu anak bapak. Dia Diapain tuh orang? Hah? Digampar, diusir. Bukannya digampar, diusir. Iya kan? Coba, kalau setiap orang melanggar, diusir dari bumi. Mau kemana? Untung Allah nggak usir. Ini tidak tahu diri sudah diberi fasilitas melawan Allah. Kata Allah, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum laannakum tattaqun." Ini yang pertama, tugasnya Bu, tulis besar-besar. Tugas manusia pertama mentaati Allah. Pertama, mentaati Allah. Tugas yang kedua setelah beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wahai yang sudah beriman ayo kamu tolong Allah kalau kamu tolong Allah Allah akan nolong kamu tolong Allah apakah ada bedanya beda yang pertama ini mentaati mentaati bentuknya apa ritual Salat, baca baca Quran, zikir, istighfar, salat tahajud, bayar zakat, haji, umrah itu semua mentaati. Menolong gimana menolong? Menolong artinya ibu, bapak menyebarkan ajaran Allah, mengajak orang ikut Allah. Tidak harus jadi ustadz. Melihat tetangga tidak pernah ke masjid, datangin. Bapak ibu, aku punya hadiah, ambil. Nih, Dekat sama ibu, ajak ke masjid. Jangan langsung main aja deketin dulu. Ada tahapan-tahapannya, deket sama dia, pernah bersama dia jalan-jalan. Itu namanya dakwah. Dakwah itu tidak harus berceramah. Dia punya bikin jaringan, bikin grup bersama kawan. Ayo kita sama-sama. Nah, begitu sudah dekat baru diajak. Kalau belum dekat diajak dia malah dia lari. Butuh cara dalam berdakwah itu. Seperti Bapak Ibu mau jualan. Sama, ini hanya jualan Allah. Jadi kita ini Bu, jadilah marketing Allah. Itu saja. Be you are marketer of Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu marketing Allah. Terserah, ada seorang tidak bisa ceramah, tidak bisa ngisi pengajian, tapi dia punya jaringan sosial yang kuat dia bisa ngumpulin seribu orang, panggil ustadz, jadi pengajian, dia sudah hebat. Kenapa? Dia telah menolong Allah. Ini namanya Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Yang banyak orang Islam hanya mengambil satu tugas. Apa itu? Mentaati Allah. Selesai. Yang penting aku cari makan. Sibuk 24 jam cari makan. Selesai itu apa? Hanya mentaati Allah. Nggak mikir bagaimana ngurus Allah. Padahal ini tugas yang kedua. Itulah salah satu cara kita memahami Islam yang Allah ajarkan. Bahwa kita harus paham Islam jangan sekedar ritual. Makanya Bapak Ibu, nabi yang kita imani sebagai nabi, dia tidak hanya memimpin solat di masjid. Beliau juga memimpin pasukan. Beliau memimpin ekonomi di pasar. Beliau memimpin negara. Beliau mengirim surat kerajaan Romawi. Ini semua tugas menolong Allah Bukan Allah minta tolong, bukan. Allah sudah kuat, Allah sudah maha perkasa, tidak butuh bantuan kita. Tapi kalau kita menolong Allah, Allah menolong kita. Kita ingin dibantu oleh Allah. Caranya bagaimana? Bantu Allah dong. Sekarang kita sibuk dengan diri sendiri. Lebih banyak pada diri sendiri. Nggak mikirin bagaimana cara menolong Allah. Saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu punya perusahaan, ada dua model karyawan. Karyawan satunya hanya taat, nggak mikirin bantu perusahaan. Datang kantor, kerjakan tugas. Nggak ada tugas, main Facebook, main email, emailan, dan sebagainya. Ada tugas, kerjakan. Yang satunya mikir, dia mentaati sekaligus menolong perusahaan. Dia mikir bagaimana perusahaan menjadi perusahaan yang besar. Dia 24 jam bekerja tanpa hitung-hitungan. Mana yang Pak Ibu banggakan? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kedua, ya kan? Sama Pak Ibu Rahimullah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala hanya berbicara hamba-hambanya yang mentaati dan menolong Allah. Kalau yang hanya mentaati Allah tidak bicarakan dalam Al-Quran. Yang Allah bicarakan tentang yang menolong Allah. Lihatlah kisah-kisah para nabi. Ada bukan nabi, mereka orang biasa. Tapi karena bertugas dua, mereka dibanggakan oleh Allah. Sampai Allah turunkan surah khusus namanya surah Luqman. Karena Luqman bukan hanya mentaati Allah. Dia mikirin bagaimana rumahnya rumah yang mentaati Allah, dia menasihatin anaknya, nasihat kepada anaknya direkam oleh Allah menjadi surah khusus dalam surah Luqman. Kenapa? Dia mikirkan tidak cukup aku hanya orang tua, soleh sendirian. Aku harus memikirkan anakku juga harus soleh. Sekarang banyak orang tua pandai melahirkan, tapi tidak pandai menjaga anaknya. Bapak ibunya rajin ke masjid, soleh sendirian. Anaknya kemana tahu, nggak tahu. Begitu pulang dari masjid, melihat anaknya sedang pacaran depan rumahnya. Mesra-mesraan. Apa bilangnya? Nak, malu di depan orang sana masuk kamar ya, sana masuk kamar sana. Ini orang tua nggak beres. Begitu sudah hamil, telepon Pak Ustadz, anakku hamil di luar nikah. Gimana? Boleh nggak dinikahkan sama yang menzinai? Ini pertanyaan sudah kelewat. Seharusnya bertanya, Pak Ustadz hubungan pacaran itu apa? Itu pertanyaan namanya. Kalau sudah hamil, mau tanyain hukumnya, sudah. Orang sudah kotor, nggak ada hukumnya sudah. Bapak Ibu, itu begitu kita harus paham. Ini dia, Bapak Ibu Allah, hakikat sholat dan hakikat Al-Fatihah. Jadi ini berkaitan semuanya. Jadi ibadah ritual ini bagian daripada ibadah yang besar, yaitu ibadah peradaban. Jadi kalau kita ringkas nih, perhatikan. Mentaati Allah menolong Allah. Mentaati Allah garis kasih panah ke bawah ritual, tugas ritual. Menolong Allah kasih panah ke bawah tugas peradaban. Itu dia. Jadi mentaati Allah tugas ritual, Menolong Allah tugas peradaban. Membuat orang beradab. Beradab ikut Allah. Adab ini ada dua, Bu. Adab kepada makhluk, adab kepada Allah. Contoh, kalau ibu punya anak, dipanggil, "Nak, sini dong." "Bentar, ma aku masih sibuk tahu." Panggil lagi. Setelah 15 menit. Ayo sini ibu penting nih. Bentar ma, aku sibuk tahu masa mah nggak tahu sih. Terus gini, kira-kira ibu suka nggak anak seperti ini? Kira-kira ibu mengatakan anak ini punya adab nggak? Berarti tidak punya, tidak punya adab. Sama bu, sudah tiba waktu sholat berlambat-lambat, sudah adab lambat-lambat, sudah hampir asar, duhur masih belum sholat. Wah, gabungin sajalah duhur dan asar. Beradab nggak begini? Tidak beradab namanya. Jadi peradaban itu artinya membangun adab supaya ini punya akhlak, punya adab kepada manusia, adab kepada Allah juga sama. Namanya kalau kepada manusia, kepada orang tua, ada birrul walidain, kalau kepada Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terkandung dalam hakikat surah Al-Fatihah yang barusan kita pelajari. Barakallahu dan kita baru paham betapa tugas kita ternyata menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti alhamdulillah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah artinya segala puji. Lillah milik Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada pujian kecuali milik Allah. Tidak pantas makhluk ingin dipuji. Karena yang dia punya adalah dari siapa? Ibu, dari siapa? Dari Allah. Kalau ada makhluk ingin dipuji, berarti dia telah menandingi Allah. Karenanya kalau ada makhluk beramal ingin dipuji, dia disebut amalnya riak. Ria disebut syirik. Syirkul asghar. Kenapa? Karena dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ingin memposisikan dirinya sama dengan Allah. Karena itu, Allah tidak pantas seorang ingin dipuji. Terutama nih ibu-ibu keluar dari pengajian waduh bunda cantiknya subhanallah iya dong siapa dulu masya Allah bunda solehah banget hasil pengajian iya dong kita gitu. harus was berbunga-bunga Ibu, kalau ada orang muji, kata Nabi apa? Ambil debu, masukin ke mulutnya. Hadis ini. Kenapa? Kamu telah merusak amalku kamu ingin buat aku tidak punya pahala. Itu kasarnya ya, tapi jangan ambil debu beneran. Jadi kata Nabi, ih suturab fi famihi. Maksudnya tegur dia. Ya doain ya, Mohon mudahan aku istiqomah. Aku juga masih belajar. Aku juga butuh doanya ibu. Terima kasih ibu ya lain kali mudah-mudahan saya bisa sama ibu ngaji juga gitu berdakwah ada tawadhu juga ada di situ menjaga jangan sampai ria karena kita tidak pantas dipuji yang berhak dipuji hanya Allah Alhamdulillah yang milik pujian hanya Allah Mengapa Allah pantas dipuji? Alasannya di situ. Rabbul alamin karena Allah pemilik langit dan bumi, pemilik alam semesta. Kalau baru punya dua rumah, tiga rumah, nggak pantas dipuji. Yang pantas dipuji kalau sudah punya langit dan bumi, baru pantas dipuji. Ini baru punya mobil Fortuner sudah mau pengen dibilang hebat. Baru punya mobil mewah dibilang hebat, Ferrari dibilang hebat. Bukan, baru kamu punya secuil. Kalau ingin dipuji harus menjadi apa? Rabbul alamin. Punya langit bumi baru kamu pengen dipuji. Ini makna alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian, barakumullah mengapa kita harus memuji Allah? Pertama, karena syarat untuk menjadi hamba Allah harus selalu memujinya. Tidak pantas seorang mengaku hamba Allah tapi tidak pernah memuji Allah. Harus selalu memuji. Yang kedua, sebab dengan memuji Allah, dia langsung merendah di depan Allah maka dia tidak lagi sombong. Dan syarat untuk menjadi hamba Allah tidak boleh sombong. Karena yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Al kibriya uridai faman naza'ani adkhaltuhun nar." Kesombongan hanya milikku, siapa yang melawan aku sombong juga, maka aku masukkan neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr tidak akan masuk surga orang yang di hatinya membawa kesombongan sekalipun sebesar atom. Dan yang membuat iblis dilaknat oleh Allah karena sombongnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong itu identik dengan orang kafir. mereka merasa tidak butuh Allah, mereka tidak mau ikut Allah, jadi kafir. Itulah orang sombong. Alasan ketiga, kenapa kita memuji Allah? Sebab kita butuh pertolongan Allah. Dan supaya pertolongan Allah turun, kita hendaklah memujinya. Karenanya setiap doa yang kita minta harus dimulai dengan pujian. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Setiap khotib di hari Jumat, alhamdulillahilladzi خلق الإنسان الحمد لله الذي خلق الكون الحمد لله الذي أنزل القرآن kita muji Allah karena kita butuh pertolongannya tidak mungkin seorang dibantu oleh Allah kalau tidak memuji Allah sebenarnya yang keempat kenapa kita dipuji Allah kenapa kita memuji Allah supaya kita ikut terpuji. Karena tidak mungkin seseorang terpuji kalau dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tadi, siapa yang tidak menghormati tidak akan dihormati. Dan kalau kita pelajari Pak Ikhmullah, kenapa Nabi Muhammad terpuji? Karena beliau selalu memuji Allah. Ini saya ceritakan. Suatu malam ada seorang sahabat namanya Robi' ibnu Ka'ab. Dia sangat rindu ingin ketemu Rasul. Nabi belum sampai ke Madinah, masih di Mekah. Setiap hari dia menunggu kapan Nabi hijrah. Para muhajirin sudah masuk ke kota Madinah. Tinggal Nabi yang belum datang, ditunggu-tunggu. Dia rindu, dia kangen, dia pengen ketemu Nabi. Saking cintanya ke Nabi. Begitu ketemu Nabi, Nabi datang ke Madinah, dia menyambutnya dengan hangat, dia mengantarkannya, dia menemaninya. Lalu dia berpikir, aku cinta Nabi. Apakah sampai di sini aku mencintai Nabi? Tidak, kata dia. Kalau Nabi butuh, aku tidak ada. Apakah itu cinta? Bukan cinta. Kalau begitu gimana supaya aku membuktikan cintaku pada Nabi? Bagaimana caranya? Dia berpikir, Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni khadiman lak." Jadikan aku pelayanmu. Supaya selalu bersama Nabi. Robi Abdul Ka'ab menjadi pelayan Nabi. Dia yang menemani mengambil wudhu, dia yang menemani memegang eh, air ketika Nabi wudhu dan seterusnya. Malam hari Nabi istirahat di rumahnya. Robiah mikir, Aku pulang enggak? Aku pulang enggak? Aku pulang enggak? Kalau Nabi butuh aku di malam hari, aku tidak ada. Apakah itu cinta? Bukan. Berarti aku harus mendampingi Nabi. Akhirnya apa? Dia tidak pulang. Dia tidur di depan pintu rumah Nabi. Setiap malam, Robi'ah, setiap bangun tidur, mendengar suara di balik pintu. Nabi memuji Allah, subhanaka ya Rab, subhanaka ya Rab, subhanaka ya Rab. Rabi'ah lanjutkan tidurnya. Beberapa lama kemudian dia bangun lagi. Masih mendengar Nabi mengucapkan subhanaka ya Rab, subhanaka ya Rab, subhanaka ya Rab. Rabi'ah tidur lagi. Setelah sekian jam, dia bangun lagi. Masih mendengar Nabi membaca Subhanaka ya Subhanaka ya sampai subuh. Nabi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Subhanallah. Nabi tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Imam Nawawi mengumpulkan doa dan zikir Nabi. Tebal bukunya. Tebal sekali. Diberi judul Al-Azkar. Para ulama bangga dengan buku ini. Mereka bangga sekali sampai mereka mengatakan bahwa man indahul adkar fakannama nama dunya wa ma fiha. Siapa yang punya kitab al-adhkar maka dia seperti punya dunia dan seisinya. Mereka saling menghafal, ada yang menulis, yang kuat hafalannya dihafal sampai mereka hafal kitab al-adhkar. Ada yang menulis. Sekarang buku itu terbit dan ternyata satu jilid tebal sekali, tebal sekali. Para ulama akhirnya mencoba bagaimana caranya supaya bisa membantu umat ini berdiri kepada Allah. Akhirnya diringkas tuh buku menjadi buku saku. Menjadi doa pagi dan sore. Itu disebut dengan al surat. Namun masih kepanjangan. Banyak orang nggak sanggup membaca diringkas lagi menjadi maksurat surah. Doa bagi sore yang kecil yang diringkas lagi. Yang kecil pun nggak lengkap juga, nggak sempat juga membaca. Ya Allah, masih mau apa? Ya, mana memuji Allah tuh mana? Bapak Ibu, Alhamdulillah Alamin. Kita ini tidak mungkin ada tanpa Allah. Siapa yang ngasih mata ini? Allah. Siapa yang mengasih hidung ini? Allah. Suatu saat Allah panggil orang-orang buta, ini hambaku buta, sempat hafal Quran di bumi. Banyak orang buta hafal Quran bunda, ayah, ditanya oleh Allah, mana itu nikmat mata kepadamu? Untuk apa kau gunakan tu mata? Ini hambaku buta hafal Al-Quran, mana itu kamu? ثم لتسألن يومئذ عن النعيم kata Allah kamu pasti akan tanya oleh Allah nikmat-nikmat itu kemana itu kamu gunakan Allah datangkan orang tidak punya kaki pincang rajin ke masjid ini hamba aku rajin ke masjid mana itu kakimu jangan dikira Allah tidak punya perhitungan semua ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala puji Allah agungkan Allah. Pernah saya membahas tentang sebuah hadis yaitu hadis tentang doa keluar dari kamar mandi. Siapa yang hafal ngacung? Kalau nggak hafal terlalu. Keluar kamar mandi nggak apa? Apa doanya ayah bunda? Hah? ghufranaka apalagi alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani apa artinya ghufranaka hmm? apa artinya ghufranaka ampuni aku ampuni aku para ulama hadis sempat berlama-lama mengapa Nabi begitu keluar dari toilet minta ampun, gufranak, ampuni aku ya Allah. Mereka lama mencari makna. Kenapa Nabi minta ampun di sini? Kenapa? Ada apa? Setelah bertahun-tahun mereka meneliti, meneliti, meneliti. Akhirnya Bapak Ibu, subhanallah, mereka menemukan jawaban. Maka ya Rasulullah yatruku dzikrullah wala nahdha Nabi tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah sekalipun satu detik. Illa wah fil hammam kecuali ketika di toilet fakariha ala nafsihi dia merasa makruh berzikir kepada Allah begitu dia keluar mukro dan ampuni ya Allah ampuni aku ya Allah selama di toilet aku tidak sempat berzikir karena aku makruh kita berjam-jam gak dikir aman-aman saja kayaknya. Ayah bunda rahimahullah Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iblis senang kepada orang yang terputus dari Allah. Yang membuat kita sambung kepada Allah apa ya bunda? Dikir. Karenanya dikir tidak dibatasi waktu. Karena baca Quran termasuk zikir, karenanya baca Quran tidak dibatasi waktu. Supaya apa? Supaya connect kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini manusia, ya, manusia. Dikatakan manusia kalau kita connect kepada Allah. Ketika disconnect hanya casingnya manusia, tapi isinya sudah bukan manusia lagi. Seperti HP, ini HP berfungsi ketika connect ke server. Ketika disconnect, ibu masih bisa pakai? Nggak bisa. Saman kita. Kita ini manusia kalau kita connect kepada Allah. Disconnect sudah bukan manusia lagi. Mengapa? Perhatikan. Ibu punya kucing di rumah? Punya. Lihat kucing. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak, tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Ada gak kucing? Baca Quran. Ada kucing? Ngaji. Gak ada. Salat? Gak ada. Coba disconnect dari Allah. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Orang kafir tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Sama dengan kucing. Yang membuat kita jadi manusia karena zikir kepada Allah. Ketika diskonik tidak berfungsi lagi. Konik bersama Allah. Makanya iblis suka kepada orang yang diskonik. Kenapa? Kalau diskonik, iblis suka menemaninya. Itulah mengapa bapak Ibu kita diajarin agar selalu berzikir kepada Allah. Dikir pagi minimal untuk menjaga jangan sampai sore. Tidak diganggu setan. Dikir sore dijaga sampai pagi, jangan sampai setan mendekat. Itu haikat dikir. Saya tutup dengan sebuah kisah. Dulu pernah ada seorang orang soleh yang tidak pernah dia terlambat sholat berjamaah masjid selama 60 tahun belum pernah terlambat dan menuntut ihram di sholat pertama 60 tahun lah dia tidak pernah terlambat lalu tiba-tiba entah subuh itu dia ketiduran begitu dia sudah nyampe ke masjid imam sudah baca al-fatihah masih kebagian tapi hanya kebagian al-fatihah karena dia sebelumnya tidak pernah kebagian takbiratul ihram. Dia tidak pernah pertama takbiratul ihram. Dia langsung Allah Akbar, langsung Allah Akbar kakinya. Begitu kebagian Fatihah, selesai salat subuh, dia menangis, berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Belum puas, dia lanjutkan minta ampun bilang subuh datang dari pintu. Bangun lagi. Dia bertanya, siapa itu orang? Belum pernah aku sepadan seorang itu. Siapa itu orang? Dia lalu berangkat sholat subuh masjid. Malam ketiga tidak boleh kecolokan. Aku harus bangun lebih dulu sebelum buka pintu. Dia jawab itu. Pas aku? Iya. Sejak kapan mau baik? Enggak. Loh, itu? Iya. Kau nggak baik, tetap nggak baik. Kau benar. Aku lebih suka kamu ikut jemaah sholat subuh daripada kamu terlambat sedikit. Kamu ingat Allah 24 jam. Itu lebih bahaya. Sudah aku balik kamu jemaah di masjid saya itu. Biarkan kamu lupa Allah SWT. Jangan sampai kalah sama iblis. Allah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.